kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menimpahkan topiknya kepada kita semua untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan kemudian juga dianugerahkan untuk bisa mengerjakan amal soleh. Maka tidak ada satu anugerah ataupun karunia ataupun kenikmatan yang besar setelah iman dan Islam kecuali nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal saleh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan di dalam kitabnya arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad الدين kullihi walau karihal musyrikun Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul haq. Al-huda ditafsirkan oleh para ulama sebagai al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan dinul haq ditafsirkan sebagai amal soleh liyudhirahu 'ala dini kullihi agar Allah Subhanahu wa taala menangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya, di atas seluruh agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Maka dari situ jelas sekali bahwa ketika kita mendapatkan karunia berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh berarti kita telah mendapatkan karunia yang besar setelah iman dan Islam kita. Sebab itulah yang menjadi perkara yang pokok dari yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan para nabi, para rasul yang sebelumnya. Yang dengan keduanya kita bisa mendapatkan keselamatan dari tergelincirnya dalam api neraka atau bisa selamat daripada terperangkap dalam jebakan-jebakan dan tipu daya syaitan. Dan ini sangat berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam ayat yang setiap rakaat salat kita membacanya. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan permohonan hambanya ihdinas siratal mustaqim Berilah kami petunjuk jalan yang lurus yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ya Allah jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Permohonan petunjuk kepada jalan yang lurus yang dimaksud di situ bukan berarti bahwa kita belum Islam, sebab kita dapati di situ bahwa para ulama menafsirkan as siratul mustaqim sebagai al-Islam. Bagaimana maksudnya di situ? Kita sudah muslim, tapi kita setiap waktu membaca ihdinas siratal mustaqim. Patut diperhatikan bahwa ketika ihdinas, ini di situ kata hada yahdi, mutaaddi langsung kepada maf'ulnya dengan tanpa perantaraan huruf jar seperti ila misalnya. Maka itu menunjukkan bahwa maknanya berbeda. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang diri nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka itu maknanya adalah dalam lingkup hidayatul bayan wal irsyad. Maknanya adalah dalam lingkup hidayah al-bayan wal, wal irsyad. Itu hidayah yang berupa petunjuk memberikan penjelasan dan bimbingan kepada umatnya. Karena tugas beliau sallallahu Alaihi Wasallam memang hanyalah itu. Beliau hanya sebagai al balal sebagai penyampai saja. Selebihnya di situ maka kembali kepada topik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, topik itulah bentuk hidayah yang lain yang wujudnya adalah berupa al-ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh setelah seseorang mendapatkan hidayah Islam dan iman. Sehingga di situ makna daripada ihdinas siratal mustaqim adalah melingkupi makna atas tasbih yaitu memohon dikokohkan, diteguhkan di atas jalan yang lurus tersebut. Mohon diteguhkan di atas Islam. Dan permohonan untuk mendapatkan tambahan topik dari Allah Azza wa Jalla berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh tadi. Dan itu bisa kita ketahui makna tersebut jika kita melanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafsirkan bahwa jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi maksud jalan yang lurus di situ adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, siapakah mereka yang Allah berikan nikmat? Maka jawaban itu ada pada surat dan ayat yang di surat yang lain. Pada ayat di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayyuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was was-syuhada'i was-salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa sajakah itu? Yaitu para nabi, para syuhada, eh, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kalau para nabi sudah maklum kita. Yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban risalahnya. Baik itu mereka-mereka yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa syariat yang baru dan kitab yang baru maupun para nabi-nabi yang mereka itu melanjutkan risalah dari nabi yang sebelumnya. Dan itu merupakan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dengan tanda-tanda dan ciri-ciri yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Bahkan telah dijelaskan dalam kitab-kitab yang terdahulu tentang misalnya Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada ciri-cirinya. Kemudian para siddiqin Seorang yang dikatakan siddiq yang siddiq itu dalam bahasa Arab disebut dengan sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah yaitu ungkapan yang menunjukkan kesungguhan dari kata sadiq yang artinya yang benar. Maka siddiq di situ di samping dia berkata ataupun sebagai seorang yang jujur. Dan juga dia membenarkan setiap apa yang apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Setiap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beritakan maka dia membenarkannya. Dan siddiqu hadhil ummah sidiknya umat ini yang sudah memang ya, diberikan gelar tersebut dan telah disepakati oleh umat ini adalah tidak lain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang mulai di situ disematkan kepada beliau sejak terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam perjalanan dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dan kemudian dimi'rajkan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla hingga ya, ke atas langit yang tujuh. Dalam satu malam yang itu kemudian membuat orang-orang musyrikin semakin menghina dan mengejek Nabi SAW dan menyebutnya sebagai seorang yang gila. Maka di situ Ketika orang-orang tersebut berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sambil dengan nada mengejek lihat kawanmu itu mungkin dia sudah gila ya dia mengatakan ya dalam satu malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa ya terus ya, naik ke atas langit, kemudian kembali ya, dalam satu malam. Ya mereka kan di situ berpikirnya berpikir pakai akal memang tidak nangkap, tidak bisa diterima oleh akal. Kalau itu dalam perhitungan manusia belaka. Karena mereka sudah terbiasa melakukan perjalanan dari Mekah ya ke negeri Syam di mana di sana ada Masjid Aqsa, itu ya bisa dibayangkan panjang gitu perjalanannya, bisa makan waktu ini satu bulan. Ya, karena dulu nggak ada pesawat, makanya onta. Maka di situ lihat bagaimana keimanan yang berbicara dan tasdik yang eh, sempurna dalam diri Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mereka mengejek seperti itu, ya, justru itu semakin memantapkan hatinya dan mengatakan bahwa jikalau terjadi yang lebih besar daripada itu pun aku akan mempercayainya. Sejak itulah kemudian beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Kemudian Nabi Sallam sudah menyebutnya ketika satu saat beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan Umar dan Utsman di atas gunung Uhud. Ya, bersama tiga orang sahabat ini radhiyallahu anhum di atas gunung Uhud tiba-tiba Gunung Uhud itu berguncang. Maka Nabi SAW berkata kepada Uhud, Usbut ya Uhud. Usbut Uhud. Tenang, wahai Uhud. Fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Sesungguhnya di atas kamu ini sekarang ada seorang nabi seorang siddiq dan dua orang syahid. Dua orang syahid. Siapa itu? Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW sudah dari situ saja sudah menyebutkan bahwa kedua orang ini bakal mati syahid nanti dan kenyataannya seperti itu. Keduanya terbunuh ya. Syahid secara zalim tentunya oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin Nah, dari situ kemudian asyuhada. Orang-orang yang mati syahid maka di antaranya tadi yang sudah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu adalah Umar bin Khattab ya, dan Utsman bin Affan dan tentunya di situ hampir banyak dari para sahabat radhiyallahu anhum yang memang e, terbunuh dalam medan jihad fisabilillah maka mereka-mereka itulah yang memang oh, yang mati dalam istilahnya oh, terbunuh ya di jalan Allah Azza wa maka mereka adalah orang-orang yang pertama-tama tentunya masuk ke dalam sebutan asyuhada. Dan selanjutnya kita tahu bahwa ada syuhada yang lain ya dari umat ini selain yang mereka itu eh, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya maka seperti misalnya orang yang mati tenggelam ya, dari umat ini yaitu juga disebut syahid orang yang di situ e, dari umat ini yang mati tertimpa misalnya e, bangunan atau apa gitu ya dan semisalnya juga dikatakan syahid orang yang terkena e, penyakit di perutnya sampai meninggal dan maka itu juga dikatakan syahid. Kemudian juga wanita ya, seorang ibu yang mati dalam keadaan sedang melahirkan putra yang sudah disebut syahid. Dan seorang lagi mati di saat yang membela dirinya, membela keluarganya, mempertahankan hak hartanya. Ya, itu juga dikatakan syahid. Tapi itu syahid yang dibawa daripada syahid sendiri yang memang asalnya yaitu yang mati terbunuh di dalam medan ya, peperangan bisa tidak. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang ansori. Maka ini merupakan kedudukan yang lebih umum. Siapapun di situ bisa untuk menjadi itu dalam mata kemanusiaannya yang tidak mungkin bisa luput dari dosa. Hanya saja mereka orang-orang yang soleh, pastinya ketika mereka itu jatuh dalam dosa, mereka atau segera bertobat kepada Allah. Azza wa Atau di situ menutup dosanya dengan kebaikan-kebaikan amal soleh sebagaimana ya diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiyatiyatah sebagai jahdalun para pendusta-pendusta, atau para dajjal-dajjal yang sebelum datang dajjal yang besar. Kalau sedikit ya ini bisa ya. Cuma memang di situ kedudukan yang pastinya itu susah dan sulit. Tadi sudah kita sebutkan jadi ini aja yang sudah uh, yang bisa dipastikan uh, eh, oleh Nabi Sallallahu cuma satu gitu ya. Itu bukan berarti di situ kalau amal-amal yang lainnya tidak terlalu sidik gitu, tapi itulah yang harus menempatkan kedudukan amal-amal itu pada tempat. Kemudian untuk sudah syuhada, maka bisa saja kita memperolehnya. Selama di sana memang kita diberikan kesempatan misalnya pemimpin muslim ingin menegakkan Islam dan menyebarkannya maka di situ ketika mereka orang-orang yang diutus untuk membuka ya negeri-negeri agar mereka menerima Islam maka mereka dalam perjuangan yang Allah Subhanahu wa taala walaupun di jalan mereka tersebut, maka mereka pun ada dalam golongan orang-orang yang sudah ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang paling memungkinkan bagi kita ya, untuk menempuhnya mulai dari Siapa yang dimaksud? Kalau kita membaca tafsir para ulama, banyak daripada mereka yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah yang kuning. Walaupun sebenarnya itu ketika mereka menyebutkan ya itu sebagai contoh contoh yang mudah untuk bisa kemudian kita pahami melihat kepada sifat yang berbeda dari pada mereka. Kenapa mereka dimudai? Rupanya, ya, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran ya, dari kebiasaan yang ada pada mereka, ternyata mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui betul tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tahu itu firman Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh Rasul terakhir yang diutus kepada manusia, kepada seluruh manusia. Tapi mereka tidak mau mengambil kebenaran tersebut, tidak mau mengerjakannya. Bahkan mereka di situ berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran tadi. Menghalang-halangi itu lebih istilahnya sudah tidak melaksanakan menghalang-halangi pula manusia dari jalan Allah. Karena itulah mereka dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mereka alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu maksudnya ahli kitab dari Yahudi yang dimaksud di situ. Karena di situ ayat-ayat ini semuanya berkaitan dengan ya orang Yahudi ketika diturunkan di Madinah sebab yang ada yang ada di Madinah itu kan ahli kitabnya dari Yahudi. Mereka sudah bercokol lebih dahulu di di Madinah sebelum kaum muslimin berhijrah. Maka di situ kata Allah, mereka-mereka ini mengenal Rasul SAW seperti mereka itu mengenali anak-anak mereka sendiri. Tahu ciri-cirinya semua sampai di situ tanda-tanda yang orang Jawa bilang tonya itu tahu. Bahkan di situ jumlah tai lalatnya pun bisa tahu anaknya sendiri. <laughs> ya kan makanya kadang-kadang orang ketika cari ada apa gitu terus dilihat tandanya. Oh ya ini benar anak saya. Dilihat tanda-tandanya tuh ciri-cirinya. Jadi mereka tahu tentang Rasul Sallam, tahu tentang kebenaran, seperti mereka itu mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun sayangnya di situ sebagian daripada mereka bahkan kalau boleh kita bilang sekelompok besar dari mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Layak tumunil haqqo. Mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Wahum ya'lamun. Padahal mereka mengetahui. Itulah yang Karenanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemurkaannya kepada mereka. Nah, oleh karena itu siapapun dari umat ini, dari umat Muhammad yang dia itu mengetahui kebenaran, yang mengetahui ilmu tapi dia tidak mau mengerjakannya. Atau bahkan di situ sampai menghalangi manusia dari jalan Allah, maka dia berarti menyerupai dan meniru sifatnya orang-orang Yahudi dan bisa terancam dengan kemurkaan dari Allah. Artinya di situ siapa saja dari seorang yang dikatakan alim ya, terhadap kebenaran, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Siapapun orang yang dikatakan alim, ya, mengetahui agama, Allah Azza wa Jalla yang benar, tapi dia tidak mau mengamalkannya, ya berarti sama saja ya, sifatnya dengan orang Yahudi. Sementara sebaliknya, eh, kemudian yang golongan kedua orang-orang yang tersesat, para mufassirin kebanyak kebanyakan mereka atau banyak dari mereka menafsirkannya sebagai orang Nasrani, sebagai kaum Nasrani. Kenapa di situ? Itu kan contoh. Karena didapati di situ bahwa mereka adalah orang-orang yang rupanya senang beramal kebaikan. Senang beramal kebaikan. Senang melakukan ketaatan. Senang untuk merahibkan diri demi mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi mereka senang beramalnya itu hanya berdasarkan kepada perasaan menurut mereka ini baik, ini benar, ya. Itu dikerjakan walaupun tanpa ada petunjuk dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka kita dapati bahwa mereka banyak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dalam agama mereka lantaran mereka tidak punya ilmu. Mereka telah meninggalkan ilmu tersebut. Di samping memang di situ ada peran dari orang-orang Yahudi yang memang menyesatkan mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu, ya, mereka eh, fanatismenya terhadap bangsa mereka itu kuat. Jadi istilahnya bahwa Walaupun Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Dan tidaklah akan pernah ridho orang-orang Yahudi maupun Nasrani terhadap engkau sampai engkau di situ mengikuti ajaran mereka. Artinya tidak mesti di situ kemudian bahwa mereka e, apa namanya menginginkan orang itu masuk kepada agama mereka. Tapi yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana menanamkan ajaran mereka kepada orang-orang tersebut, ya, kepada selain selain bangsa mereka, minimalnya untuk mengeluarkan seseorang dari agama Islam misalnya, ya, keluar daripada agamanya. Setelah itu tidak harus kemudian apa namanya menjadi bagian dari agama mereka. Karena di situ mereka fanatismenya terhadap kebangsaan mereka, bangsa Yahudi itu sangat kuat. Maka sejarah tentang penyesatan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kaum Nasrani itu ya, telah dijelaskan oleh para ahli sejarah. Berawal dari ada seorang Yahudi yang bernama Shaul asalnya. Dia di situ mendatangi orang-orang Nasrani di negeri Syam mengaku bahwa dirinya seorang Nasrani dan mendapatkan wangsit dari ya Isa alaihissalam dan dia menyatakan dirinya sebagai muridnya Isa alaihissalam. Padahal kan itu jauh masanya dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diangkat sementara dia sudah pada di situ abad yang keberapa setelah itu atau generasi keberapa. Intinya itu tujuannya ingin merusak orang-orang Nasrani yang saat itu memang sudah dalam keadaan jahil. Dan heran mereka percaya. Itu tidak lebih karena ikatan mereka dengan Isa alaihissalam begitu besar. Pengakuan mereka tidak Isa alaihissalam begitu besar sehingga ketika ada dari e, eh, cerita dari si orang Yahudi yang pura-pura jadi nasab ini diterima begitu saja. Dan kemudian dia dilarang sebagai mulis. Mulis. Maka terjadi ya. penyesatan-penyesatan dilakukan oleh Yahudi itu berbulan. Ya. Karena sebelumnya di sana sampai pada periode yang keberapa itu jadi setelah Nabi SAW dikatakan Allah itu menjaga dan di sana orang-orang masih terus ya melanjutkan dakwah selanjutnya di situ. Sampai kemudian pada akhirnya orang-orang yang bertobat dari mereka habis karena dibunuh, ditindas, dikejar, ya, dibidas sampai mereka akhir lari ya, menjauh dari manusia atau meninggal uh, eh, menuju ke tempat-tempat yang tersembunyi sehingga mereka kemudian tidak lagi bisa melanjutkan satu bulan mereka. Dan dari situ kemudian yang namanya Injil yang asli itu tidak ada lagi wujudnya. Memang Allah SWT tidak memberikan jaminan kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Tidak seperti Al-Quran berkata. Nah kemudian dari situ berarti kita dapati bahwa sebab dimurkainya orang-orang Yahudi adalah karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Sementara orang-orang Nasrani mereka itu tersesat karena mereka itu ya beramal dengan tanpa ilmu. Dari situ kita ketahui bahwa jalannya para nabi, para sedikit, para suha, dan orang-orang soleh yang Allah berikan kepada mereka, yang lain adalah jalan ilmu dan amal inilah dua senjata ya, dua alat yang digunakan oleh seorang mukmin untuk bisa tetap berada di atas jalan Allah yang lurus bagaikan ya e, pedang dan tamengnya bagaikan pedang dan perisainya karena ketika Nabi Sallam membuat garis lurus ya kata Abu Bakar Allah qatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaffan biyadihi. Suatu hari Rasulullah membuat satu garis ya, yang panjang. Dan beliau mengatakan, ada Nabiullah. Ini adalah jalan Allah. Jalan Allah yang lurus. Ya, cuma satu. Setelah itu kemudian, وَقَفْتَ لَنَا خُفُوتٌ عَنْ نَبِيهِ setelah itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membuat garis-garis yang lainnya di sebelah kanan dan kiri dari garis yang satu tadi ini. Lalu beliau mengatakan bahwa ini subul dan ini adalah jalan-jalan selain dari jalan Allah. Laisa min hasabilum illa wa syaitan jatuh ilaih. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang banyak tadi itu di kanan kiri itu melainkan di sana ada syaitan yang menyeru manusia untuk masuk ke dalamnya. Maka syaitan selalu di situ sudah siap siaga di pintu-pintu jalan tadi itu ya, untuk manggil-manggil manusia. Dalam keadaan jalan-jalan tadi semuanya sudah dihiasi hiasi dengan indah oleh syaitan-syaitan ini. Maka di situ ya senjata mukmin tadi adalah ilmu dan amal inilah yang akan bisa menangkis ya setiap jebakan-jebakan ya ranjau-ranjau yang dipasang oleh satu siluman. Sehingga tidak terkelabui oleh budaya mereka. Nah, kemudian apa hubungannya dengan rububiyah? Jadi maksudnya di situ bahwa kalau kita mempelajari sirah nabawiyah berarti kita akan mempelajari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang radhiyallahu anhum yang mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan ilmu dan amal tersebut. Dari situ, ya, kemudian di sini ingin kita sampaikan bahwa mempelajari sirah nabawi ini merupakan salah satu di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat yang di situ bisa menjadi gizi bagi hati kita sehingga kemudian dapat menumbuhkan semangat amal soleh setelah itu. Ketika kita tahu di situ bahwa Sirah Nabawiyah adalah merupakan salah satu di antara ilmu yang bermanfaat, maka tidak ada salahnya kita sebutkan apa saja yang manfaat dan faedah dari mempelajari ilmu ini. Ternyata sebenarnya cukup banyak faedahnya, hanya saja mungkin di sini tidak akan disebutkan semua mengingat waktu. Ini sekali lagi pendahuluan dari pelajaran Sirah Nabawiyah. Tapi insya Allah ada manfaatnya. Beberapa faedah yang bisa kita sebutkan dari mempelajari Sirah Nabawiyah yang pertama adalah dengan mempelajari Sirah Nabawiyah maka kita akan bisa mengetahui banyak tentang sebab-sebab nuzul dari banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan mempelajari Sirah Nabawiyah maka kita bisa mengetahui tentang sebab sebab turunnya banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak semua. Jadi istilahnya di sana <clears throat> tidak semua eh, ayat-ayat itu terkait dengan sebab tertentu. Ya. Jadi justru mayoritas daripada ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti itu. Yani eh, tanpa ada sebab yang mengikatnya. Dan dari situ berarti Dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, ini akan membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Atau banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Serta dari situ kita bisa me mengistinbat, yakni mengambil hukum, hukum tertentu. Dan dengan mempelajari Sirah Nabawiyah itu kita bisa ya seolah-olah kita itu hidup atau hadir di masa ayat-ayat itu turun. Ya, kalau kita bacanya e, tentunya dengan apa ya, dengan penghayatan ya, dengan mendalam gitu. Jadi mengikuti jalan ceritanya itu, oh, ini turun ayat ini. Oh, seperti apa itu kejadiannya? Seperti ini. Jadi seolah-olah kita itu ada di sana. Seolah-olah kita hadir di saat peristiwa itu terjadi. Begitu pula dengan banyak daripada hadis-hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian